Mengapa dibawakan oleh mereka? Karena makna yang terkandungnya ada di dalam apa yang sahih, begitu. Sehingga biasanya mereka hanya membawakannya untuk dukungan makna, dukungan makna. Bisnadin fihi nawar. Min hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Qal bahwa Nabi mengatakan khazainullah al-kalamu idza arada syai'an qala lahu kun fayakun. Perbendaharaan Allah itu milik Allah itu hanya ucapan. Allah mengatakan kun jadilah maka jadilah semua apa yang Allah inginkan. Tentunya ini terkandung dalam ayat bahkan, bukan hanya dalam hadis yang sahih. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Artinya kalau dikatakan kaya, Allah Maha Kaya. Karena perbendaharaan Allah tinggal dikatakan jadilah, jadilah. Apakah berkurang dengan memberikannya kepada makhluk-makhluk ini? Tidak berkurang sedikit pun. Sebagaimana telah dibahas pada pertemuan yang lalu, illa kama yamut ينقص البحر atau ينقص mihir إذا أدخل al kecuali seperti jarum yang cempukan ke laut dan diangkat kembali apa ada orang yang berkata laut itu berkurang sama sekali tidak berkurang wa huwa subhanahu idza arada syai'an min i'ta'in aw 'adabin aw ghairi dzalik qala lahu kun fayakun maka Allah subhanahu wa ta'ala jika menghendaki sesuatu, pemberian atau adab, atau lainnya, Allah hanya berkata, kun, yang bermakna jadilah. Fakana, maka terjadilah. Fakaifa yatasawwar an yanqusa hadha. Kalau begitu, bagaimana tergambar bisa berkurang kekayaan Allah? Wa kadzalika idza arada an yakhluqa syai'an. Demikian pula kalau Allah ingin menciptakan sesuatu. Qala lahu kun fayakun. Allah hanya menyatakan jadilah, maka jadilah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya permisalan Isa di sisi Allah seperti permisalan Adam Allah ciptakan dari tanah. Kemudian Allah katakan padanya, jadilah. Maka jadilah dia. Ini bantahan yang sangat telak buat mereka kaum Nasrani. Yang mereka menyatakan Isa anak Tuhan dengan alasan bahwa Isa tidak memiliki bapak. Dari seorang ibu yang suci, tanpa bapak tiba-tiba hamil, lahir. Kata mereka tidak mungkin Seorang wanita hamil tanpa ada suaminya, pasti ada suaminya. Kalau berzina juga tidak mungkin, karena Maryam wanita yang suci. Akhirnya mereka berpikir, berarti bapaknya adalah yang maha suci. Subhanallah ya amma yaqulun. Maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan. Maka kata Allah sebagai bantahan buat mereka sesungguhnya permisalan Nabi Isa sama seperti permisalan Adam. Siapa bapaknya Adam? Siapa ibunya Adam? Isa juga demikian. Seperti Adam, Allah ciptakan dari tanah. Kemudian Allah katakan padanya, jadilah. Maka jadilah dia. Sehingga ini kehendak Allah swt untuk menciptakan manusia dengan kekuasaannya. Ada yang diciptakan tanpa bapak, tanpa ibu. Ada yang diciptakan dari bapak tanpa ibu. Ada dari ibu tanpa bapak. Semuanya bisa. Allah buktikan bahwa Allah ala kulli syai'in qadir. Adam diciptakan tanpa bapa tanpa ibu. Dengan kun fayakun. Jadilah Adam. Kemudian Hawa diciptakan dari rusuk Adam. Berarti apa? Ada bapaknya. Tapi nggak ada ibunya. Bisa bagi Allah Ta'ala. Yang ketiga, Isa alaihi salam. Diciptakan dari seorang ibu tanpa bapak. Berarti tanpa bapak, tanpa ibu. Allah Maha Kuasa dengan bapak tanpa ibu Allah Maha bisa dengan ibu tanpa bapak juga Allah Maha bisa wa huwa ala kulli syai'in qadir wa fi ba'd al-athar al-israiliyah demikian pula dalam asar-asar Israiliyah Allah ta'ala ila Musa alaihi salam Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam Ya Musa la takhafanna ghairi wahai Musa Jangan sekali-kali engkau takut kecuali kepada aku. Madama liyas sultan. Karena selama-lamanya aku memiliki kekuasaan. Wa sultani daimun layan qatih. Kekuasaanku terus-menerus tidak pernah berhenti. Ya Musa, la tahtamanna birizki. Wahai Musa, jangan kau khawatirkan rizkiku. Abadan, selama-lamanya madamat khaza ini mamlu'ah selama perbendaharaanku penuh wa ini mamlu'atun la tafna abada sedangkan perbendaharaanku selalu penuh dan tidak pernah berkurang ya Musa la ta'nas bi ghairi jangan engkau tentram dengan selainku mawajatani anisan lak selama aku terus membuat ketentraman kepadamu. Wa mata talabtani wajadtani. Karena aku selalu kapanpun engkau meminta kepadaku, engkau dapati aku. Ya Musa, la ta'man makri ma lam tujiz surata ilal jannah. Wahai Musa, jangan merasa aman dari rencanaku Ta'man makri. makar dari makar. Rencana-rencana Allah swt. wa taala. La ta'man makri. Jangan merasa aman dari makarku. Malam tujuh surat ila jannah selama engkau belum melewati surat ke dalam surga. lihat Israelia, yang hukumnya sudah pernah kita bahas. Bahwasanya kalau sesuai dengan dalil-dalil yang sahih kita terima. Kalau bertentangan kita tolak. Kalau tidak ada pembenarannya, tidak ada pula penentangannya, kita katakan mungkin saja terjadi. La tukadzib wa la tusaddiq. Bahkan diriwayatkan dari Nabi, la tukadzib wa la tusaddiq. Jangan kau benarkan, jangan kau dustakan. Karena khawatir ketika kau benarkan bahwa itu adalah dusta, dan khawatir pula kalau engkau dustakan ternyata itu benar dari Nabi Musa atau dari Allah SWT. Tetapi ini jelas banyak kesesuaiannya dengan hadis-hadis yang sahih. Bahwasanya hendaklah engkau jangan khawatir atau jangan takut kepadaku selain kepadaku selama aku memiliki kekuasaan. Sedangkan kekuasaanku tidak pernah hilang. Yang kedua, jangan kau khawatirkan rezekiku selama riz, selama perbendaharaanku penuh. Sedangkan perbendaharaanku nggak pernah berkurang. Penuh terus. Demikian pula yang ketiga, wahai Musa, la ta'nas. Jangan merasa tenteram dengan selainku. Karena aku selalu ada untukmu. Adapun mereka-mereka yang berkata, aku selalu ada untukmu kagak. Dusta. Umur berapa dia panjangnya? Dia akan mati. Dan orang yang tentram kepadamu akan kehilangan. Sekarang nggak ada bapakku, bagaimana aku bingung. Karena dia taknas bi abihi ada yang taknas bizaujiha. Ada wanita yang bergantung pada suaminya. Aku akan ada selalu ada untukmu. Tidak bisa. Keberadaannya tidak selama-lamanya. Kepemilikannya juga tidak selalu memiliki. Kadang ada, tidak bisa memenuhi. Kadang tidak ada. Maka kata Allah, jangan taknas, jangan kau merasa tentram kecuali kepadaku. Mengapa? Mata talab tani wajatani. Karena selama kapanpun dimanapun engkau meminta kepadaku, aku ada untukmu kata Allah. Ini khonibdina azakumullah aqidah. Agar kita selalu bertawakal hanya kepada Allah, tidak pada selainnya. Yang berikutnya lah ta'man makri. Jangan merasa aman dari makarku. Makar itu rencana-rencana Allah yang kadang tidak bisa diduga. Manusia mengira begini ternyata begitu. Dan makar lebih kepada sesuatu yang jelek. Kadang-kadang istidraj juga dikatakan makar. Istidraj itu orang dalam keadaan salah, dalam keadaan dolim, dalam keadaan jahat, tapi Allah berikan rezeki terus. Ternyata Allah punya makar, punya rencana. Apa rencananya? Agar nanti ketika datang maut, dia masih dalam keadaan seperti itu, belum taubat. Sehingga Allah SWT menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang masalah ini afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun apakah penduduk negeri itu merasa aman dari rencanaku kalau aku turunkan azab di siang hari eh, di malam hari ketika mereka tidur bagaimana mau taubatnya tiba-tiba bangun sudah di alam baka sudah di alam kubur sudah terazab sudah tenggelam dalam bumi misalnya awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ya- eh, ya ba'suna duhan wahum yal'abun. Atau kata Allah, apakah mereka tidak khawatir dengan rencanaku kalau aku timpakan azab di waktu pagi ketika mereka bermain-main. Masih sedang futsal, masih sedang main-main. Tiba-tiba tenggelam dalam bumi atau tiba-tiba hujan batu, tiba-tiba diazab. Tiba-tiba tsunami. Ayat ketiganya, afa aminu makrallah wa may makrallah illa qaumul khasirun Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Siapa yang merasa aman dari makar Allah? Berarti mereka adalah orang-orang yang rugi, yang khasirun, kata Allah. Ini masalah makar. La ta'man makri. Jangan merasa aman dari makar. Loh, bukankah aku ini ibadah, sholat, aku berpegang dengan tauhid? Kamu masih hidup. Masih mungkin ada takdir-takdir di belakangmu yang mengerikan bisa jadi kau sesat, bisa jadi kau menyimpang, bisa jadi kau salah ini, salah paham, bisa jadi engkau mendapat fitnah ini kemudian kalah atau ada fitnah itu kemudian kau berbalik. Wallahu taala alam. Jangan merasa aman sampai engkau menyeberangi sirat masuk dalam jannah baru aman. Kan sudah selesai urusan. Kalau belum jangan merasa aman. Wa fi ba'dil athar, demikianlah dalam ba'dil athar Wa qala ba'duhum berkata juga sebagian mereka, la takhda'anna li makhluqin ala tam'in atau ala tam'in. Fa inna dzaka mudirrun minka bid-dini. Wastarziqillaha mimma fi khazainihi. Fa innama hiya Kata si penyair ini, jangan kau tunduk pada makhluk manapun karena tamak Tamak, ketamakan. Jangan kau tunduk pada makhluk manapun karena ketamakan terhadap dunia. Fa'inna dzaka mudhirrun minka bid-dini karena itu akan membuat madarat pada agamamu. Wastarzikillah, harapkan rezekimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mimma fi khazainihi, dari apa yang ada di khizanahnya, di perbendaharaannya. Mengapa? fa innama hiya bainal kafi wan nuni karena perbendaharaan Allah itu di antara dua huruf kaf dan nun apa itu kun kun, iya. kun fayakun khazainullah bainal kafi wan nuni ikhwani fi din a'azakumullah maknanya peringatan agar engkau jangan tunduk kepada makhluk hanya karena pengin dunia kalau pengin dunia mintanya kepada Allah SWT karena kalau engkau berharap dunia dari makhluk kemudian engkau mengikut mereka dalam keadaan bertentangan dengan perintah Allah itu mengurangi agamamu merusak agamamu harapkan pada Allah karena perbedaan Allah itu hanya antara dua huruf bainal kafi wan nuni wa qawluhu kemudian ucapannya juga kembali kepada hadis berarti wa qawluhu ya ibadi innama hiya a'malukum usiha lakum thumma uwafikum iyaha Wahai hamba-hambaku, kata Allah dalam hadis kudsi yang sedang kita bahas. Lanjutannya. Sesungguhnya itu adalah amalan-amalan kalian sendiri. Aku hitung untuk kalian. Kemudian aku tepati balasannya. Yakni, kata Ibnu Rajab rahimahullah, annahu subhanahu wa ta'ala yuhsi Amal ibadihi. Berarti dalam hadis ini dikhabarkan bahwa Allah menghitung amalan para hamba. Summa yuwafihim iyyaha bil jaza. Kemudian ditepati balasan-balasannya. Alaiha. In khairan fa khair. In syarran fa syarrun. Kalau baik dibalas kebaikan. Kalau jelek dibalas kejelekan. Wahada qawlihi dan ini berarti sama dengan ucapan dalam ayat, "Faman ya'mal mitqala darratin khairan yarah, Wama man ya'mal mitqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang beramal sebiji darah kebaikan akan melihatnya nanti yaumul qiyamah, melihat hitungannya. Dan siapa yang beramal dengan sebiji darah kejelekan juga akan melihat nanti, melihat catatannya. Atau ucapan Allah wa wajadu ma'amilu amilu wala yadlimu rabbuka ahada. Dan mereka dapati apa yang mereka kerjakan hadir di hadapannya. Catatannya ada di hadapannya. Wala yadlimu rabbuka ahada. Dan Rabbmu tidak akan mendolimi seorang pun. Mereka terkejut atau sebagian manusia akan terkejut nanti melihat catatan. Ma lihadal kitab. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا awal ayat ini atau sebelum ayat ini adalah kalimat itu. Mereka terheran-heran. Mali hadal kitab. Catatan apa ini? Tidak ada yang kecil maupun yang besar, semuanya tercatat. Bahkan yang begini, yang begini, yang sangat kecilnya terlihat di situ. Wajadu ma'amilu hadira apapun yang mereka kerjakan mereka dapati dalam catatan itu. Atau dalam ayat yauma tajidu kullu nafsin ma min khairin muhdara. Hari ketika setiap jiwa mendapati apa yang dia kerjakan. Setiap jiwa mendapati apa yang dia kerjakan. Muhbaran dihadirkan. Wa amilat min su'in. Demikian pula yang mereka kerjakan dari kejelekan-kejelekan. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Mereka berharap kalau antara dia dengannya ada jarak yang sangat jauh. Ali Imran ayat 30. Atau dalam surat Al-Mujadalah, "Yauma yab'atuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu." Ahsahu Allah wa nasuhu hari di mana Allah bangkitkan mereka seluruhnya fayunabbi'uhum kemudian mereka dikhabarkan bima amilu dengan apa yang mereka kerjakan ahsahullahu wa nasu Allah menghitungnya orang itu melupakannya ahsahu fa'ilnya adalah Allah Subhanahu wa taala wa nasuhu dengan domir jamak mereka maknanya dan mereka melupakannya. Allah mencatatnya, mereka melupakannya. Sehingga mereka akan terkejut melihat catatannya. Ini semua dosaku. Sekian banyaknya. Allah bikin dia ingat ini waktu itu, ini waktu itu. Maka mereka semua menyadari. Tidak ada yang mengingkari. Dan berkata, betul ini semua adalah perbuatanku. Wa qawluhu, kemudian dalam hadis disebutkan summa uwafikum. Kemudian kami hitung untuk kalian. Al-Zahir, Annal murad tawfiyatuha yawmal qiyamah kama fi qawlihi ta'ala wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Tampaknya, bahwa yang dimaukan adalah ditepati nanti pada hari kiamat. Sebagaimana dalam ayat innama tuwaffawna ujurakum, sesungguhnya kalian akan ditepati pahalanya yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Dohirnya. Tetapi ada kemungkinan, yahtamil, annal murad, ada kemungkinan yang dimaukan adalah annahu yuwaffa ibadahu jazaa'a a'malihim fid dunya wal akhirah. Bahwa Allah akan tepati balasannya untuk mereka di dunia dan di akhirat. Bukan hanya di akhirat, tapi dunia dan akhirat sebagaimana dikatakan man ya'mal su'an yujzabihi. Siapa yang berbuat kejelekan yujzabihi akan didapati balasannya. Wa qad ruwiya 'anil nabi dan diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu fassara dzalik. Ternyata Nabi menafsirkan yang kedua. Dibalas itu dunia dan akhirat bi'annal mu'min bi'annal mu'minin yujazawna bisayyiatihim fid dunia bahwa kaum mukminin akan dibalas kejelekan-kejelekannya di dunia. Tadi dalam hadis disebutkan secara umum. Sesungguhnya itu amal kalian dicatat untuk kalian. Kemudian ditepati balasan-balasannya. Selesai. Akhirnya sebagian orang mengira bahwa orang akan dibalas kebaikan dengan kebaikan, kejelekan, kejelekan semuanya. Berarti tidak ada yang dimaafkan. <clears throat> Maka ternyata tafsirnya bisa jadi di dunia dan di akhirat. Kalau orang mukmin akan terhapus dengan balasan di dunia atau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika membaca ayat-ayat ancaman tadi, ayat-ayat seperti ini, dia bertanya, "Ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat salah? Yang tidak pernah pernah berbuat dosa?" Dijawab oleh Rasulullah SAW, "Ya Aba Bakrin, alasta tunsab? Alasta tusibaka lahwa?" Wahai Abu Bakar, engkau pernah tertimpa musibah? Pernah. Engkau pernah Engkau tertimpa kejelekan-kejelekan? Pernah. Engkau tertimpa kerugian? Pernah. Dalika matu tujzauna Itulah yang engkau dibalas di dunia. Setelah itu selesai. <laughs> Hingga tertusuk duri pun ada yang terhapus dari dosa. Ini bagi mukminin, bagi orang-orang yang beriman. Ditafsirkan oleh Nabi SAW bahwa mereka kaum mukminin yujazawna bisayyiatihim fid dunya mereka dibalas dengan kejelekan mereka di dunia. Wa tadakhir lahum hasanatuhum fil akhirah. Sedangkan kebaikan-kebaikannya di apa ditumpuk, dikumpulkan oleh Allah untuk akhirat nanti. Fayuwaffawna ujuraha. Kemudian diberi oleh Allah berlipat-lipat kali pahalanya. Wa amal kafir. Ada pun orang kafir. Fainahu yu'ajjal lahu fid dunya thawaba hasanatihi Kadang mereka diberikan pada mereka balasan kebaikan mereka di dunia. Mungkin ada yang bertanya sebaliknya. Kalau ditepati semua kebaikan dan kejelekannya, orang kafir juga kadang punya kebaikan. Bagaimana? Ya, dibalas kebaikannya di dunia. Dicukupi oleh Allah Ta'ala di dunia. Allah tidak zalim. Cina kafir karena jujur, khoyir sama jabunnya, sama pelanggannya, ya tokonya laris. Kan begitu. Yang menggampangkan urusannya, disukai orang. Itu balasan kebaikan dengan kebaikan. Tetapi di akhirat mereka dalam keadaan tidak beriman, maka mereka terancam dengan mereka akan diadab dengan adab yang Allah persiapkan. Wa lahu sayyi'atuhu akan disimpan kejelekan-kejelekannya dikumpulkan fayu'aqab biha fil akhirah akan diadab nanti di akhirat. Taufiyatan al-a'mali hiya taufiyatu jazaiha min khairin aw syarr. Maka makna taufiyah penempatan amalan Uwafikum iyaha itu kalimat itu Uwafikum, masdarnya taufiyah maknanya adalah ditepati khair min khairin au syarrin. Perbuatan baik atau perbuatan jelek. Fasyarru yujaza bihi mitlahu min ghairi ziyadah. Kejelekan akan dibalas dengan kejelekan yang sepertinya tanpa ada tambahan. Illa an ya'fu Allah anhu, kecuali kalau Allah maafkan. Wal khairu tudha'af, adapun kebaikan akan dilipatkan. Al hasana minhu bi ashri Kebaikan-kebaikan akan dibalas 10 kali lipat ila sab'i mi'ati dha'fin sampai seratus kali lipat. Bahkan ila ad'afin kethira. Sampai berlipat-lipat kali yang sangat banyak. La ya'lam qadraha illallah. Yang tidak diketahui kecuali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yudha'if ya mayasya. Allah melipatkan sekehendaknya. Kama qala azza wa jalla Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan memberikan pahala bagi orang yang sabar tanpa hitungan. Wa qawluhu dan ucapannya dalam hadis, "Faman wajada khairan falyahmadillah." Siapa yang mendapati kebaikan, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala. Wa man wajada ghaira dzalik dan siapa yang mendapatkan selain itu, Fala yalumanna illa nafsah. Maka jangan salahkan kecuali dirinya. Karena itu amalan kalian sendiri. Allah hitung untuk kalian. Dan Allah balas sesuai dengan amalan kalian. Kalau kalian dapati kebaikan-kebaikan, pujilah Allah SWT. Karena yang menakdirkan Allah, yang memudahkan juga Allah, yang membalasnya juga Allah. Pujilah Allah. Tetapi kalau kau dapati selain kebaikan, berarti azab. Fala yalumanna illa nafsah. Maka jangan salahkan kecuali dirinya. Karena yang menyebabkan adalah dirinya sendiri. Wahadainahun najdain. Kami tunjukkan dua jalan. Falaqtahamal aqabah. Tapi kenapa kalian tidak mau jalan yang mendaki? Maunya jalan yang enak saja. Ya itu dapatnya. Ini <laughs> khonibina azakumullah kalimat wala yalumanna illa nafsah. Isyaratun ila annal khaira kullahu minallahi fadlun minhu ala abdihi. Ini isyarat bahwasanya kebaikan seluruhnya dari Allah. Fadlun pemberian minhu dari Allah ala abdi terhadap hambanya. Min ghairi istihqaqin lahu tanpa ada hakul istihqaq yang pernah hadir di kajian malam. Di sana pernah dibahas. Hak itu ada dua. Ada hakul in'am, ada hakul istihqaq hakul istiqaq tidak mungkin bagi Allah Ta'ala. Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam keadaan tidak pernah terkena kewajiban dari makhluknya. Adapun hakul in'am, Allah Subhanahu Wa Ta'ala maha pemberi kenikmatan-kenikmatan. Hakul istiqaq itu sejenis dengan hakul muqabalah. Hakul muqabalah itu seperti orang jual beli. Bukankah aku sudah bayar uangnya? Mana barangnya? Atau sebaliknya, bukankah aku sudah memberikan barangnya? Mana uangnya? Ketika saya minta uangnya atau minta barangnya, ini namanya hakul istiqam. Hak saya mana? Hak saya mana? Ketika Allah memberikan pada orang tadi, orang tadi punya hak untuk diberi oleh Allah. Apakah hakul istiqam? Mana hak anak? Ya Allah, anak sudah berbuat baik. Anak sudah beramal soleh. Mana hak anak? Tidak begitu. Itu salah. Salah sama sekali. Semua amalanmu tidak bisa kamu jadikan sebagai hak untuk menuntut Allah SWT. Tidak bisa. Kenapa? Karena siapa yang memberikan badanmu menjadi sehat? Allah. Siapa yang menjadikan engkau punya tangan, punya kaki normal? Sehingga engkau bisa beramal. Allah. Siapa yang berikan kesempatan kepadamu? Siapa yang berikan kehidupan kepadamu? Siapa yang berikan sampai? Siapa yang menakdirkan kamu jadi baik? Allah juga. Berarti semuanya dari Allah. Bagaimana bisa menuntut Allah Ta'ala? Tidak itu bukan hakul muqabalah, bukan hakul istiqaq. Bukan al-istiqaq. Tetapi haknya hakul in'am. Allah berjanji. Ah, siapa yang beramal seperti ini, aku akan berikan kebaikan. Maka itu kebaikan Allah SWT. Murni. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan, La yadkhulul jannah ahadun bi'amalihi. Nggak ada seorang pun yang masuk surga dengan amalannya wala anta wala ana illa an kecuali karena Allah penuhi aku dengan rahmat maka aku bisa masuk jannah sehingga orang yang bisa beramal soleh bisa beribadah dengan baik bisa qiyamul lail, bisa puasa sunnah di siang hari, bisa belajar talabul ilmi, bisa mengkaji Quran wa sunnah, Masya Allah bisa menghafal Quran, maka hendaklah bersyukur pada Allah, bukan sombong. Karena itu diberi oleh Allah Ta'ala. Berarti aku diberi kebaikan. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid Siapa yang Allah kehendaki dia dengan kebaikan, maka Allah fakirkan dalam agama. Kalau ada seorang yang bisa ibadah dengan baik kemudian sombong, berarti dia masih ada yang salah dalam hatinya. Ada yang keliru. Seharusnya semakin dia tambah saleh, semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Qala dikatakan min ghairi istihqaqin lahu wa syarru kulluhu min ind ibn Adam. Maka kejelekan-kejelekan itu semuanya dari sebab-sebab anak Adam. Min ittiba'i hawa nafsi karena mereka mengikuti hawa nafsunya sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asabaka min hasanatin fa min Allah." Apa yang menimpa kamu dari kebaikan-kebaikan itu dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Adapun yang menimpa kamu dari kejelekan-kejelekan, maka itu dari sebab kalian sendiri. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu hambanya akan berbuat begini dan begini. Dan Allah Maha tahu akibatnya nanti akan begini begini begini. Apa kata Allah dalam ayat lain? Waharal fasadu fil barri wal bahri. Bima kasabat aidin nas. Akan muncul fasad, kerusakan di daratan dan di lautan. Bima kasabat aidin nas. Dengan apa yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Allah menciptakan semuanya seimbang, sempurna. Kemudian mulai dikacau oleh manusia ketika tidak taat pada Allah SWT. Dikacau dengan mereka-mereka ketika mereka mengikuti hawa nafsu. Ini ikhwanina a'azakullah kemudian terjadilah kerusakan-kerusakan. Baru kemudian mereka berpikir bagaimana menjaga keseimbangan alam. Mulai berpikir bagaimana kita menjaga ini, menjaga itu, segala macam. Sebagian sudah terlambat. Sudah hancur, sudah rusak. Kala dikatakan selanjutnya Wa qala Aliyun radhiyallahu taala anhu la la yarjuwanna abdun illa rabbah. Jangan sekali-kali seorang hamba berharap kecuali kepada Rabbnya. Wala yakhafanna illa dhanbah. Dan jangan mengkhawatirkan, jangan takut kecuali atas dosa-dosanya. Wallahu subhanahu idha arada tawfiq abdin wa hidayatihi a'anahu wa waffaqahu li ta'atihi. Karena Allah subhanahu wa ta'ala jika menginginkan taufik kepada hambanya, atau menginginkan untuk memberikan hidayah pada hambanya, a'anahu Allah akan bantu dia. Wa waffaqahu Allah beri taufik kepadanya li taatihi. Fakana dalika fadlan minhu maka itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau hamba ini Allah kehendaki kebaikan, Allah akan mudahkan untuk beramal saleh. Allah kasih taufik. Allah kasih kemudahan. Nah, Wa idza arada khudlana 'abdin, kalau Allah berkehendak untuk menjatuhkan dan merendahkan seorang hamba, wakalahu li nafsi. Allah biarkan dia terhadap dirinya sendiri. Wa qalla bainahu wa bainaha. Allah biarkan dia, tidak Allah tolong dia antara dia dengan hawa nafsunya sendiri. Allahu syaitan. Akhirnya disesatkan oleh syaitan. ghaflatihi Karena kelalaiannya. Terhadap dikir pada Allah Taala karena melupakan Allah. Wattaba'a hawah karena mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta, maka urusannya selalu kebablasan, selalu berlebihan melampaui batas. Wa kana dzalika adlan minhu, maka ini adalah keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sendiri yang mengikuti hawa nafsunya, dia sendiri yang akhirnya digoda oleh syaitan ila akhir. Fa innal hujjah qa'imah 'ala al-'abdi bi inzalil kitab. Karena hujjah telah tegak tidak ada alasan lagi. Apa itu hujatlah tegak? Bi inzalil kutub dengan diturunkannya kitab-kitab sampai kitab yang terakhir yang paling lengkap, yang paling sempurna yaitu kitab Al-Qur'an. Wa irsalur rusul diutusnya para rasul sampai rasul terakhir khatamun nabiyyin. Fama baqiya li ahadin minan nasi 'ala Allahi hujjah ba'da rusul maka tidak ada bagi manusia hujjah alasan setelah turunnya para Rasul dengan membawa kitab-kitab. Tidak ada alasan lagi. Wala yalumanna illa nafsah. Jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. allahu ta'ala alam bersawab.